sosok mujahid yang paling agung sepanjang zaman, sosok manusia teladan yang paling teladan, sosok manusia yang paling baik di antara manusia yang terbaik. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita yang, yang berbahagia, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Di pagi hari ini, satu sawal seantero dunia melantunkan kalimat takbir melambangkan betapa besarnya Allah, melambangkan betapa kuatnya Allah. Di saat yang sama, kita harus tunduk berserah diri mengakui bahwa betapa kecilnya diriku ini, betapa kecilnya semua makhluk. Amerika sekalipun dengan sekutu kesekutunya, Amerika sekalipun dengan seluruh yang bernama dengan koalisi-koalisinya, kecil di hadapan Allah, lemah di hadapan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema takbir yang dilantunkan semua manusia yang ada Islamnya di pojok-pojok bumi di seluruh dunia pada hari ini. Melambangkan bahwa hanyalah Allah yang maha kuat, hanya Allah yang maha perkasa, hanya Allah yang maha kuasa. Di saat Allah memberitakan kepada kita dalam Al-Quran, Wa kana Allahu kawiyan aziza. Dialah Allah dan adalah Allah maha kuat lagi maha perkasa di saat itu. Harus kita mengakui bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah lemah. Semua yang ada di antara langit dan bumi adalah tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua tentara-tentara yang ada di muka bumi ini pasti harus tunduk kepada tentara yang maha kuat. Ialah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita yang berbahagia. Saudara kita di daulah Islam adalah bukan pada hari ini melantunkan kalimat takbir, menggemakan kalimat takbir sepanjang tahun mereka menggemakan kalimat takbir. Sepanjang tahun mulai dari Ramadan ke Ramadan, dari akhir Ramadan ke akhir Ramadan melambangkan kalimat takbir dengan senantiasa menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengusir musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang berbahagia, di pagi hari ini, saya ingin katakan bahwa berita yang Allah beritakan dalam Al-Quran yang bernama dengan Ahzab, perang yang perintah yang dialami oleh Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Tahukah saudara-saudara, ketika orang-orang mukmin menghadapi Ahzab, menghadapi seluruh sekutu-sekutu orang kafir yang dipimpin oleh Abu Lahab pada saat itu. Malah orang-orang mumi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apa yang terjadi pada hari ini. Apa yang terjadi di sisi kita hari ini adalah memiliki kemiripan yang sama. Adalah orang-orang yang bermukim, orang-orang yang beriman di saat itu ketika menemukan sekutu-sekutu orang kafir, apa ungkapan mereka, apa pernyataan mereka, Allah memberitakan dalam Al-Quran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Orang mukmin ketika melihat sekutu-sekutu yang dipimpin oleh Abu Lahab pada saat itu, mereka hanya mengatakan, inilah janji Allah, inilah janji Rasul, janji Allah pasti benar, janji Rasul adalah benar dan tidak bertambah kecuali bertambah keimanan. Tidak bertambah kecuali bertambah bahagia ketika melihat musuh yang begitu besar. Semakin banyak jumlah musuh yang dilihat, semakin bahagia perasaannya. Karena itulah yang akan mengantarkan dia ke tempat yang paling nikmat paling akhir nanti di akhirat itu. Saudara-saudara sidangnya yang berbahagia. Tidakkah kita merenungkan Betapa Allah memberitakan dalam Al-Quran di dalam peperangan yang hasrat itu. Peperangan yang bersekutu sama orang kafir malah orang-orang yang beriman sebagaimana pada hari ini. Adalah Allah memberitakan dalam Al-Quran. Minal mu'minina rijal. Di antara orang-orang mu'min itu adalah laki-laki sejati. Saudara-saudara tidak yang berbahagia. Allah tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Quran. Rasulullah tidak pernah menyebutkan di dalam hadis. Kalau mengatakan bahwa di antara orang-orang kafir itu adalah ada orang-orang kafir sejati. Ada orang-orang laki-laki sejati. Tidak pernah. Tidak pernah Allah menyebutkan dalam Al-Quran di antara orang-orang munafik itu adalah laki-laki sejati. Tidak. Di antara tabut-tabut itu adalah orang-orang laki-laki sejati. Tidak dan tidak. Yang Allah sebutkan. Minal mu'minina rijal. Di antara orang-orang mu'min itu adalah laki-laki sejati. Siapakah laki-laki sejati itu? Allah menggambarkan di dalam Al-Quran. Sadaku ma'ahadullah alaih. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang senantiasa menepati janji Allah padanya. Siapakah laki-laki sejati itu? Kata Allah, "Faminhum man qada Di antara laki-laki sejati itu ada yang gugur sebagai syahid yang awal wahai minhum may yantadir. Di antara laki-laki sejati itu ada yang menanti giliran apalagi kita akan berhadapan dengan musuh yang besar. Di antara laki-laki sejati itu kata Allah, "Wa ma badalu tabdila." Mereka tidak pernah akan merubah prinsip sekali apapun yang dihadapinya. Tidak pernah akan merubah prinsip iman itu. Itulah laki-laki sejati yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran saudara-saudara kiranya yang berbahagia. Apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam peperangan itu kata Allah. Dia dia Allah sadiqina bi Allah ingin memberikan ganjaran kepada orang-orang yang membenarkan kebenaran. Orang-orang yang menyatakan kebenaran. Orang-orang yang mempraktikkan kebenaran. Waju'adzibal munafikina Isa. Dan Allah akan mengadab orang-orang munafik jika Allah menghendaki. Oh ya tu atau dia taubat kalau dia mau taubat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara sidang yang berbahagia. Tidakkah kita merenungkan betapa Allah memberikan berita gembira kepada kita kata Allah. Di dalam perang Ahzab itu kata Allah, ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا Allah menghalau seluruh orang-orang kafir, seluruh sekutu-sekutu itu, seluruh koalisi-koalisi itu. Allah yang menghalaunya dengan segala kebencian mereka. Lam yanalu khaira. Allah memberitakan sedikit keuntungan pun mereka tidak pernah ada yang mereka peroleh. Apa yang terjadi pada hari ini? Seluruh kekuatan yang dikeluarkan oleh laknatullah alaihi bersama dengan sekualiti koalisinya tidak pernah mendapatkan keuntungan sedikit pun ketika dia berhadapan dengan tentara Allah di daulah tidak pernah akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Itu kata Allah, wa kafallahul mu'minina al-qital. Cukuplah bagi Allah sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman di dalam peperangan itu. Cukup Allah sendiri yang menolong. Itu sudah selesai urusan. Wa kana Allahu kawiyan aziza. Dan memang Allah adalah maha kuat lagi maha perkasa. Saudara-saudara sidang jemaah yang berbahagia. Tahukah saudara-saudara Ketika dunia dilanda keboliman, ketika dunia dilanda pemimpin-pemimpin yang jair, pemimpin-pemimpin yang mujrim, pemimpin-pemimpin yang durhaka. Allah memilih cucu Rasulullah untuk menyelesaikan seluruh persoalan itu. Maka Allah lah yang memilih Abu Bakar Al-Baghdadi untuk melawan dan menentang seluruh kezaliman itu dalam rangka tegaknya keadilan. Itulah kata dalam Al-Quran. Walladhi ja'ala walladhi ja'alakum khalaifah fil ard. Dialah Allah yang menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah merupakan pilihan Allah dan Allah menjatuhkan pilihannya kepada cucu Rasulullah dalam rangka tegaknya keadilan, dalam rangka seluruh kezaliman yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara, putaran manusia dunia ini selalu berputar. Munculnya kembali Namrud Namrud sebagaimana yang dilawan oleh Nabi Ibrahim Munculnya kembali perang Fir'aun yang begitu bengis, yang begitu kejam. Yang dihadapi oleh Nabi Musa. Munculnya kembali Abu Lahab, Abu Lahab dan Abu Jahal, Abu Jahal yang berhadapan dengan Nabi Muhammad pada hari ini. Maka Allah juga memunculkan Abu Bakar al-Baghdadi. Untuk melakukan perlawanan. Untuk melakukan tantangan terhadap kejahatan-kejahatan mereka dalam rangka tegaknya. Ika makul hudud. Tegaknya hudud Allah. Sampai itu hukum Allah. Dalam rangka terlaksananya hukum-hukum Allah. Dalam rangka tatbiku syariatillah. Terlaksananya syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu. Kebesaran apapun di muka bumi ini. Yang mereka perhadapkan kepada tentara-tentaranya Allah. Insya Allah, Allah akan memenangkan tentara-tentara Allah itu. Itu adalah sebuah kepastian. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, bergabungnya Taliban, bangsa Afgan, berpihaknya bangsa Afgan ke daulah, itu adalah merupakan momok yang sangat besar bagi musuh-musuh Allah. Siapa yang tidak kenal Afgan yang mampu meruntuhkan kejayaan Uni Soviet? Siapa yang tidak mengenal Afghanistan? Orang-orang Taliban Afghanistan yang mampu menghalau seluruh serangan-serangan orang-orang kafir juga pada saat itu. Ketika dua kekuatan ini bersatu, ada kekuatan tentara-tentara yang disusun oleh manusia yang bisa menaklukkannya. Berita gembira lagi dalam Al-Quran. Ketika umat Islam sabar menghadapi seluruh persoalan itu. Dengan seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di muka bumi ini. Tahukah saudara-saudara apa kata Rasulullah? Rasulullah sudah memberikan keterangan kepada kita. Di dalam berdoa, ini Rasulullah yang berdoa. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, janganlah berikan kepada kami pemimpin yang tidak takut kepadamu ya Allah. Yang tidak menyayangi kami ya Allah. Semua pemimpin yang tidak takut kepada Allah, tidak akan menyayangi rakyatnya. <coughs> Bahwa pemimpin yang bisa menyayangi rakyatnya. Pemimpin yang takut akan azab Allah. Pemimpin yang takut akan hukuman Allah. Ketika pemimpin tidak takut kepada Allah, tidak takut akan hukuman Allah, jangan pernah mengharap bahwa mereka bisa menyayangi rakyatnya. Karena hanyalah pemimpin yang takut yang bisa menyelesaikan persoalan umat. Itulah juga kita selalu membaca dalam doa-doa tertentu. Allahumma jalna minal muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah bagi kami orang-orang muttaqin sebagai pemimpin. Kenapa? Karena hanya orang-orang muttaqin yang bisa menyelesaikan persoalan. Wa may yattaqillah ja'al makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu, yang bisa menyelesaikan persoalan umat hanyalah orang-orang yang bertakwa. Allah memberitakan di dalam peperangan Ahzab itu kata Allah wa auratakum ardahum wa diyarahum amwalahum ardan lan tatauha kata Allah saya akan mewariskan kepada orang-orang yang beriman bumi-bumi mereka oleh karena itu bumi-bumi yang dimiliki oleh orang-orang kafir pada hari ini insya Allah akan menjadi warisan-warisan kalian kalau anda beriman karena Allah akan mewariskan kepada orang-orang yang beriman bumi-bumi mereka wa diyarahum Allah akan mewariskan kepada orang-orang yang beriman rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan mereka yang pencakar-pencakar langit. Dan insya Allah dalam waktu dekat gedung putih insya Allah akan menjadi milik orang-orang yang beriman. Seluruh gedung-gedung pencakar langit di seluruh antero dunia. Insya Allah Allah akan mewariskan kepada orang-orang yang beriman. Yakin dan yakinlah. Janji Allah merupakan janji yang pasti. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, yakini dan yakinilah. Ini Allah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, satu sawal pada hari ini ketika Allah memancarkan mataharinya, kita hanya berharap <coughs> semoga matahari yang Allah pancarkan kepada kami, matahari yang membawa berkah. Saudara-saudara tidak hanya yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tempat yang sempit, langkah yang terbatas. Kami senantiasa memohon kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya Allah menurunkan ketenangan hati pada kalian, supaya Allah menurunkan ketenteraman jiwa, supaya Allah menurunkan kelapangan dan rahmatnya kepada kepada kehidupan kehidupan kami di tempat yang sempit. Secara manusiawi, kita semua rindu akan istri, kita semua rindu akan anak, kita semua rindu kepada keluarga, itu manusiawi, itu basaria. Tapi akidah dan iman ketika berbicara, kita lebih rindu untuk berjumpa dengan Allah. Wow. Secara manusiawi, kita menginginkan kebahagiaan bersama dengan keluarga-keluarga kami. Tapi secara akidah dan keyakinan, secara iman, kita lebih menginginkan kebahagiaan di akhirat. Di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu yakin dan yakinlah saudara-saudara. Pada pagi hari ini, insya Allah, insya Allah dan insya Allah bahwa apa yang kami alami seluruh rentetan peristiwa sampai kami ditempatkan di tempat ini, yakinlah itu Allah merupakan kalau kita tabar itu merupakan bagian daripada cintanya Allah dalam rangka memusuhkan kami ke dalam ridhonya di sisi lain semua musuh-musuh Allah yang mempersulit semua orang insya Allah itu merupakan juga jalan yang Allah ciptakan untuk semakin menambah adab kepada mereka insya Allah saudara-saudara di pagi hari ini mari kita coba-coba beningkan hati jernihkan akal dan pikiran <laughs> Ikhlaskan diri kita. Cara kita berdoa kepada Allah. Cara kita bermunajat kepada Allah. Cara kita meminta kepada Allah. Allahumma ansurna wa la tansur alina. Allahumma ansur wa al muslimin al mu'minin al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sabit aqdamuhum. Allahumma sabit aqdamuhum. Allahumma sabit aqdamuhum. اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصر إخوان المسلمين المؤمنين المجاهدين في أفغانستان وفي كشمير وفي يمن وفي ليبيا وفي العراق والسام وفي فلسطين يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مكن المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك بالطواغيت اللهم عليك بالأمريكين والذين معهم اللهم عليك بالإسرائيلين الغاشمين الظالمين إلهنا هؤلاء أداءك أداء الدين إلهنا هؤلاء من المستدين إلهنا هؤلاء من الظالمين إلهنا هؤلاء من التواجد اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبك منهم أحدا اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبك منهم أحدا اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبك منهم أحدا اللهم ارنا بهم يوما اسودا ربنا لا تزغ قلوبنا بعدين هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة الإسلام